Bismillah sekarang kita wong kudu anu bar nyambut gawe fisike bar kuwi atine, bar atine kesel pikirane. Nek wis pikirane kesel jadi misalnya kue sinau kesel banget dan dan genteng ngono lho ya. Ngono kuwi dadi kabeh iki akan nikmat kalau tepat waktunya, tepat momentumnya. jadi saiki wis bar nyanyi, wis macem-macem wis atine wis terpenuhi guyune ya wis saiki jajal melbu ke alam pikiran karena tondone menungso beda karo kewan kuwi mergo menungso duwe akal. Orang mung duwe utek ning duwe akal, pitik yang duwe utek ning orang duwe akal. Bedanya apa utek karo akal? Kalau otak itu hanya benda. Tapi kalau akal itu benda yang dikasih listrik oleh Allah sehingga dia bekerja bisa berpikir. Nah sekarang pertanyaannya cuma satu tadi, apa kira-kira di daerah Sucen, Salam, Muntilan, Magelang dan sekitarnya ini yang kira-kira bisa membuat masyarakat itu opo kerengan, rasan-rasanan, ngelek-elek satu sama lain yang bisa bentrok itu kira-kira apa saja? Mungkin Bapak-bapak saya mohon untuk bisa mikrofonnya Mbak Via, Mbak Yuli. Pak Camat beri Pak Camat, kali Pak Camat. Lihat ya, camat. Nah, karena Pak Camat yang menjadi Amirul Mukminin. Amirul Mukminin artinya yang mempanglimai proses menciptakan keamanan. Niku jenenge Amirul Mukmin. Mukmin itu orang yang sama buka polsek pasti nanti ya. Bulurah juga pasti ya. E, men, ngeten, mukmin itu dari kata amanah, mengamankan, okay? Yukmin mempercayai atau merasa aman dengan sesuatu yang datang ke dia. Orang yang menciptakan keamanan namanya mukmin, kalau panglimanya namanya Amirul Mukminin. Caranya supaya aman pakai iman. Podo kata-kata nih dari akar yang sama, dungone amin. Ngaten nggih? Oke. Siapa yang akan memulai barangkali beliau? Tafadhol Pak, tafadhol. Mriki mriki mriki jenengan mriki. Jane ki jejer apik banget iki jane. Mriki Pak, mriki. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek kesanipun Cak Nun semeneh saking bab ingin asring dadosaken kirang pun lan kirang Raus amanipun masyarakat Mbok bilih menika kata sangat menggah jawabanipun yahipun, coro kita kita tiang muslim ing antawisipun setunggal krono, wonenipun khilafiyah wonenipun asring beda pendapat ingkang nuwuhaken bentrokan-bentrokan ing antawis tunggal setunggalipun ing antawisipun setunggal, -setunggal pemahaman agama, pemahaman agama Islam ingin kadang-kadang namun sepotong-sepotong. Mereka pun. Kesannya pun mangke cak nun ingkang uh, napa menika njlenderaken utawi nafsiri. Nomor kali pun termasuk lemahipun kepemimpinan. Keranten lemahipun ke, uh, setunggaling pemimpin sehingga nuwuhaken ing antes tunggal setunggalipun ngaraos leres piyambak. Sehingga anggeni pun mempertahankan pendapat ini benar-benar mati-matian bahasane cara kasarane mati-matian sampai titik darah yang penghabisan. Bahasane kasar ngoten. salah pun ingkang dadosaken asring wontenipun bentrok utawi perselisihan Kranten kiambakipun kagungan raus kebanggaan ingkang berlebihan terus ada kebanggaan ingkang berlebihan yo asring nuahaken rasa raus takabur ujungipun lajeng manggap kecil menganggap alit dia meteng tiang sanes Mbok bilih menika ingkang sakit kaula aturaken semoga samangke sam Cak Nun anggeniun badhe paring jawaban utai tafsiran kaula semangaken Ahru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jatuh kaping pisan kaping setunggal menika khilafiyah pemahaman ingkang benten bab tafsir agama nomor kali kepemimpinan ingkang lemah nomor 3 Ria nggih. Ria ujub sapi nggih. Mungkin ada Bapak yang lain saya mohon kalau bisa menemukan sumber-sumber yang akan kita oncei bersama dan kita obati bareng-bareng. Sebenarnya saya sudah terangkum tiga itu memang. Pak Camat barangkali ada menambahkan sesuatu. Oh, nggih, monggo monggo, monggo Bapak, monggo, monggo. Bulurah, bulurah, maju bulurah, bulurah. Nggih. Matur suwun, wekdal kagem kawula. Termasuk perbedaan utawi merasa dirinya paling benar menika mbok pilih setelah setunggalipun uh, ingkang dadosaken saged bermasalah utawi menjadikan suatu sebab yang bisa menimbulkan permasalahan di suatu daerah. Mbak pilih Makaten, Cak Nun. Ji, jadi di dalam agama, kula nyicil nggih, ada namanya khilafiyah, ada namanya ikhtilafiyah. Nah ikhtilafiyah itu perbedaan yang tidak mendasar. Jadi misalnya siji seneng soto, siji seneng pecel. Siji seneng warna oranye, siji seneng warna hijau, rapopo ya. Ini nek khilafiyah itu perbedaan prinsip. Nah, antara nendi sing prinsip karo sing ora iki ya ana khilafiyah dhewe. Nah, dadi kula onceki siji Cus pulang wae janjane lak menggon tahlilan ngono kita. Gitu napa mele? Kunut. Napa mele? Kenduren, nggih. Sik kula kula njaluk loro sik siji nek barang krasa legi berarti ono. nek pedes berarti ana heeh dadi nek kuwe Rembuk bab pedes kudu digoleki lomboke eh, ngoten nggih dadi aja nganti pedes ngono tok ning lomboke ora gelem goleki niki gampangane ngoten niku nomor loro agama niku napa to agama niku sing gadah sinten asal usule saking sinten Allah nggih sing damel sinten nek sing agomo sing gawe dudu Allah kok akoni tambah ten? Jadi agomo hanya milik Allah tapi tafsir atau penemu bab agomo itu iso macem-macem mergo menungsone yo, ya beda-beda oke okay. ngoten nggih. Nah, saiki ngene. Aku kepingin prinsip yang kedua ini kita fahami dulu baru kita ngomong kenduren, tahlil dan sebagainya. Ada masalah mas? Enggak ada ya? monggo e, menempatkan diri se nikmat-nikmatnya kalau perlu naik panggung tidak ada masalah ya tidak apa-apa jadi agomo kui mergosko Gusti Allah berarti kui urusanmu nomor sisi karo apa Gusti Allah nek kue urusan karo Gusti Allah misalnya kue urusan karo Pak Camat kue berarti ya urusan karo kantore Pak Camat gimana urusan karo jabatane Pak Camat, urusan karo bojone Pak Camat, gimana? Artinya tetap terkait, gimana? Urusan karo sawah di seluruh kecamatan, gimana? Urusan dengan apa saja di seluruh kecamatan yang berada di bawah otoritasnya Pak Camat. Dadi meng ora Pak Camat itu loh, Sak kabehane to nek urusan kali Pak Camat. Nah saiki nek jenengan urusan karo Gusti Allah, sing disebut urusan iki asal usule ngene lho. Kowe iki karo Gusti Allah dibuat ning bumi, dikongkon goleki Gusti Allah ben sok-sok iso bali nang Gusti Allah. Ning ngoten tok jane urusane. Dadi piye carane lemu nglakokke urip ki iso tekan Gusti Allah meneh. Dengan kata lain mendapat ridho Allah, nek bahasa Arabe innalillahi wa inna ilaihi rojiun Kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, saya kira urusan karo Gusti Allah kui berarti kue urusan karo opo wae sing digawe karo Gusti Allah. Kue nenandur. Wae sopo lemah kui. Berarti nandur kui hubungannya karo agama nora. Berhubungan dengan agama karena tanah itu milik Allah. Wis apa meneh? Kowe pengajian gawe kayu ngene iki. Iki ana hubungane karo Gusti Allah ora? Karena siapa yang menciptakan kayu? Allah. Nah saiki aku takon, tak singkat. Dole ono si jiwae sing ora ana hubungane karo Gusti Allah. Apa Mas? Si jiwae sing tidak terkait sama Allah. Ora ya? Oke. Berarti ada enggak sesuatu yang tidak terkait dengan agama? Enten apa ten? Nah, wes, wes duwe dasar loro ya. Oke, saya saiki maju ke tahlilan apa kenduren. Ono guru SD jenenge Pak Hafid. Kondonang nang murite nek tahlilan ki entuk Maulid Nabi ki ra entuk mergo Kanjeng Nabi ora tau merentah, ora tau nganjurke. Ngoten nggih? Jenengan jawab piye nek ngoten niku, Mas? Bapak. Wong Kanjeng Nabi ora tau ngongkon kok kue Maulid Nabi. Monggo, Pak. Fitnah. Nah, pengertian bid'ah niku napa? Apa wae sing ora tau dilakoni Kanjeng Nabi, dikongkon Kanjeng Nabi utawa dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Ada batasnya ndak atau semua hal? Ada batasnya ndak Bapak? Nggih. Napa batasnya? Dalam rumah segala aktif. Dalam? Dipun wangsul malih. Ini. Apa wae sing ora tau dilakoni karo Kanjeng Nabi, ora tau dikongkon, ora tau dianjurke, berarti bid'ah. Misalnya nganggo jaket. Kuwi ra tau Kanjeng Nabi ngongkon jeneng jaket ya ayuhan nasu jaketono ra ono. Berarti ra entuk nganggo jaket kuwi bid'ah. Kuwi kuplukan. Sebutan Nabi siji wae sing tau kuplukan. Kanjeng Nabi ora tau ngongkon kuplukan, ora tau nglakoni kuplukan, berarti kupluk kuwi bid'ah. Ngono. Wis Daftaran apa meneh? Kupluk, jaket, handphone, listrik, mikrofon, teratak, dodol bakpia. ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir fal dodolo bakpia. Lak mboten wonten hati sih. Ah berarti dodol bakpia niku bid'ah. Fal yakul bakpia. Aku saiki takon sing ora bid'ah sing endi? Pak Hafid tadi menjawab yang dimaksud bid'ah adalah yang berkaitan dengan agama. Padahal tadi kita sudah menyimpulkan ada nggak yang tidak berkaitan dengan agama? Semua hal berkaitan dengan agama. Jadi berarti opo wae bid'ah saiki. Turu kasur, bid'ah. Lunga kaji nganggo pesawat, bid'ah. Sembayang nganggo kloso, kanjeng Nabi ora tahu nganggo kloso. Modiar gue. Sesuk dolen kabeh omahmu, motormu, sandalmu. Kanjeng Nabi ora tahu kaosan. Dol kaosmu. Jadi mergo kabeh ah mulai sesuk mudo kabeh. Mangan nganggo sendok? A, Ayo piye? Wis, Pak. Berarti piye carane urip? Bid'ah sedaya niku? Pun bagi-bagi. Ah, pripun bagine? Ah, niki ya, baru ilmunya di situ. Bid'ah dolalah, mbok pilih nanti. Oke, dolalah sama hasanah. Sing nentokke iki hasanah iki dolalah sinten? Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah. Terus carane ngerti ya Allah, Bal-balan niku khasana apa dolala? Dilihat dari segi manfaat. Nah, saiki soal manfaat. Oplosan niku manfaat yang gune wong sing seneng mabuk. Pelacuran di pinggir sungai Muntilan itu manfaat. Tinggu wong lanang-lanang sing pancen senengane ngono. Pelacur bisa mengatakan saya menyenangkan kaum laki-laki. Betul enggak? Memberi kenikmatan, beramal, bersodakoh. Ayo, bi pak, dolalah nopo kasana? Dolalah. Eh? Dolalah. Kok dolalah wong niku nyenengke wong? Ini tidak secara umum, Pak. Loh. Hanya tertentu. Lah, saiki nek kanggone siji dolalah ning kanggo liyane kasana sing sing bener sing ndi? Amerika jalaran pun kalau mas, masalah perzinaan. Jelas soalnya Al-Qur'an dipun sebataken okay. wala taqrabu zina al Okay. Nek ngoten gawe negara dolar napa kasana? Kowe duwe anggota DPR kae ning Senayan dolalah apa kasana? Sing nentokke sapa? Nek kuwi dolar apa kasana? Niku biyen wong ngomong dolalah kasana mergo ora ngerti carane bagi. Nek meng apik karo elek kuwi relatif. Kabeh wong iso ngarani iki apik, iso ngarani elek, akhirnya bentrok meneh. Nggih mboten? Apike rujak ki pedes po ora pedes? Kanggone sing ora seneng pedes, rujak ki kudu ora pedes. Kanggone sing seneng lombok kudu pedes. Sing dolalah sing ndi, sing hasanah sing Angel niku, Pak. Jadi ngerokok enten uang sing nek dilarang ngerokok sedina wae kepingin ngantemi uang terus Jadi ngerokok itu untuk khasanah mergo dengan begitu dia apik karo wong lembut atine mergo dhek ngerokok piye ngoten niku Pak khasanah khasanah <laughs> mergo ngerokok nggih oke. ngeten kula ben ora dawa-dawa nek kula ngeten nggih kula urun ning aja percaya karaku lo ya Gue kudu percaya karo pikiranmu dewe. Ojo percaya jare caknu nun ojo ngunu. Nek Arab ngomong jare, jare Allah, jare kanjeng Nabi, penemuku terhadap jare ini Allah karo kanjeng Nabi. Kue ngene, ning ojo jare aku. Kue iki urip ning dunia iki rano aku rapopo, rano kiai rapopo, rano ulama rapopo. Sing penting ono Allah karo kanjeng Nabi. Cetok ya? Jadi aku rain tok berada di antara Allah sama Anda. Nek kue sholat pi langsung ke Allah. Ojo nganti kelingan aku. Gimana? Ojo kelingan aku. Engko aku sing dinesone Gusti Allah. Akhirnya sholat ning bayang raimu terus kayak. Terus kono nang swargane Ainun kono. Aku ra duwe swarga. E. Dadi pokoke kula niku mboten wani menghalangi hubungan sampean sama Allah sama Nabi. Jadi sampean sama Allah harus langsung, sama Nabi harus langsung, ojo ono sing menghalangi kowe. Dadi nek kowe arep ndonga rasa titip duit kiai nang Mekah njur ning kono didongake. Rumah samu Gusti Allah main nang Mekah ngono piye? Kontrak omah ning kono ngono. Gusti Allah ning ndi nggone? Ning ndi panggonane? Ning ndi? Gedhe Gusti Allah karo alam semesta? Iso Gusti Allah manggon ning alam semesta? Ayo piye? Gedhe gajah karo kursi kae? Piye nek gajahe njur lungo kursi kae jebol to? Dadi ora iso kowe alam semesta jagat raya dinggone Allah iki ora iso. Maka Allah maha lembut, dia mengatakan aku ada di dalam hatimu, aku lebih dekat dari urat lehermu. Itu maksudnya adalah zatnya Allah. Tapi Allah yang sejati tidak tertampung oleh apapun saja karena dia Allahu Akbar. Dia lebih besar dari apa saja. Jadi ojok lehermu gue. Jadi ojo njuru rumah sana Gusti Allah kini Mekah. Nek kowe ndonga ning kono luwih kabul, ya rumah Gusti Allah ndodok ning kono ngenteni wong sak Indonesia ngono piye? Jur Gusti Allah main ning kono, lah kaya Baitullah ning iki ya Baitullah. Di mana saja itu Baitullah. Bener tak gak? Hatimu pun Baitullah, sawah Baitullah, gunung Merapi Baitullah, gunung Merbabu Baitullah, lautan Baitullah. Betul enggak? Ngono carane mikir. Jadi nek kowe njaluk nang Gusti Allah perlu melangkah sak langkah ora? Perlu ora? Saiki ning kene iki njaluk Allah langsung ketemu ora kowe? Ketemu. Rasa melaku, rasa bayar 10 juta titip ndonga nang Mekah. Gue malaikat neng, dungo kok dititip ke, dungo bayar, dungo kok dimakelari, ngono toh? Malah nesu wis entek duit 10 yuta dinesoni karo malaikat. tujuh nih malaikat duaku. Nek malaikate Pak Camat karo aku minta jundone raimu le. Dungo saiki, saiki. Langsung ke Allah, bener nggak? Itulah Allah bahwa ada Mekah itu untuk organisasi kesatuan jasad kita ke siji ben ngadep iso bareng nang Ka'bah nang kiblat tidak berarti Allah berumah di kiblat disebut Baitullah mesti saja tapi setiap masjid Baitullah apa tidak dan Rasulullah mengatakan di mana kamu bersujud itulah masjid jadi upama kowe ora duwe masjid ki ya ora apa-apa nek jumuan ya wis gari beber kloso bareng kudanan gari kudanan elek apa kudanan eh, jajal sesuk rasane masjid Nek perlu ya Allah turunkan hujan selama sholat Jumat. Apa lo gue malah. Jadi cepet-cepet kayak lo sembayang. Yes, tak orang tak ke, yes. Ini. Jadi nek kuwabeh kuwi bid'ah kowe ora iso urip to. Ora iso urip to Jadi pasti bid'ah itu tidak semuanya. Bid'ah itu ada konteksnya ada batasan tertentu. Nah, saya ingin mengatakan sama Anda, bid'ah itu urusan di dalam ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu rukun Islam plus rukun Islam tambah sidik. Misalnya syahadat, nek gus gini, nek ibadah mahdoh niku, mahdoh gitu, diling-ling gitu, mahdoh gitu. Niku pedoman ini, kue ojo ngelakoni nek ora tak kongkon. Niku mahdoh. Nek si sijine kowe nglakonono apa wae angger ora tak larang. Cetha nggih? Sing siji aja kok lakoni nek ora tak kongkon, sing sijine lakonono sak karepmu angger ora tak larang. Cetha ya? Oke. Ayo digledhiki mboko siji. Nek sembayang, nek ora dikongkon sembayang aja sembayang. Kuwi kudu ana dalile, lagi kue sembayang. Syahadat, nek ora dikon syahadat rasa syahadat, itu namanya ibadah mahdho Nah, di dalam ibadah mahdho itu ada bid'ah. Nek kowe ngerubah sembayangmu kuwi bid'ah. Nek kowe tahlilan tengah-tengah sholat kuwi bid'ah. Sami Allahu liman hamidah. Terus apa? Afdalu afdalu afdalu dzikri wa la ilaha illallah. Ngaruh ngadeg ngene la ilaha ya kuwi bid'ah. Jadi kalau poso iki karena tahun ajaran baru bareng sama hari raya posonya ditunda satu bulan nah itu bid'ah. Syahadatnya ditambahi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Pak Camat pemimpinku. Ah kuwi bid'ah. Lungo kaji nang Gunung Tidara kuwi bid'ah. Jadi bid'ah itu letaknya di dalam ibadah mahdoh. Karena pedomannya adalah jangan lakukan apapun kecuali saya perintahkan. Maulid Nabi tidak ada perintahnya, tapi tidak ada larangannya. Tahlilan tidak ada perintahnya, tapi tidak ada larangannya. Orang apa-apa Orang yang maulid Nabi dangdutan, dangdutono. Karena tidak di sing dilarang apa? Meliak-meliak ke aurat. kuis sing dilarang. Meliak ki apa? Bahasa Indonesia ini angel panggil. Utawa nganggo logika dangdutan ki oleh kejobo pas sembahyang maghrib kue pentas. nengarpe masjid dilinggis ndasmu kowe karo takmir. Nggih mboten? Jadi orang apa bal-balan rano perintahe ning ora ana larangane. Jadi nek takon mana ayatnya Maulid Nabi, mana ayatnya kenduren, mana ayatnya apa meneh? Selawatan. Selawatan ono perintahe. Ziarah. Mana ayatnya? Mana larangannya? Ngono jawab jawabnya. Gimana? Mana larangannya? Loh, minta kok ke kuburan sing njaluk ki sapa? Aku iki nang kuburan. Kowe kok ngerti aku njaluk-njaluk nang kuburan? Kowe ngerti atiku apa piye? Ngono lho. Wong nang kuburan mergo sebel karo wong sing ning njaba kuburan kok. bergaul karo wong urip ki nyebai. Mulane sekali-sekali nang kuburan, cetha lek ngono to. Enten kiai ten Jogja niku asli Madura niku gawe pesantren jaluk Pak Lurah ra disumbang, jaluk Pak Camat ra disumbang, jaluk pak sugih ra disumbang sampai 100 orang besar didatangi ora ana sing nyumbang siji nggo gawe pesantren, akhirnya dek nang Sunan Bonang almarhum. Sunan Bonang kula niku pun jaluk ten wong urip. Nganti 100 ora ana sing Nopo salah nek sani jaluk njalukten wong mati ngono kuwi. Nggih terserah Sunan Bonang niki nesuna mboten Allah pokoke kula niki pengen gawe pesantren karep kula apik. Kuwi yo yo ora ketemu Sunan Bonang tenan yo ora wis pokoke ning kono ngomong ngoten mawon lho. Ziarah kubur ora entuk iki lho. Sing ora entuk kuwi kowe Gusti ke kuburan. Gusti ke Kanjeng Sunan Kalijaga Nek kue rono, halo kan ramu apa tuh? Beriwan kabari kanjeng sunan. Asin ah, iki le. Ayo kui to, penak zamanku to. Entuk ora? Aja meneh kok nang kuburane menungso, kuburane jaran wae entuk kok kowe iki ya. Nggih gitu? Jadi orang apa-apa ziarah kubur, entuk ora entuk eh tergantung niatmu. Nek niatmu ki menghormati makhluk Allah, menghormati orang suci, menghormati orang yang disepuhkan oleh bangsa, ape? Al-Fatihah e ora tekan kuwi engko. Ngono ta? Aku takon sing ndi sing tekan? Ayo dungane sapa sing tekan? Ana sing iso nentokke donga tekan. Ane ono ustad ngomong ora tekan ngomu langsung ngadeko saya doakan ustad masuk neraka. Lu kok doakan saya tenang tidak tekan. Gitu? Cetha nggih? Oke. Kenduran ora entuk iki lho. Kenduran ki nek ora meng mubeng karo tumpeng apa apa ambeng lak ora to. Kula kalewak lurah cak ayo nang warung nang muntilan ono penak tenan. gue lah ya kenduran toh. Lho kenduran lah meng ono wong siji poloro ngelumpuk ke panganan dibagi-bagi nang wong oke ngono toh. Lah orang lak ora meng ning iso warung iso ning kenduran kok ora entuk Kenduran tuh tahadus bin mah Sing ora entuk ki kowe utang-utang dienggo nyuguhi wong kuwi pekok jenenge. Rasa diserik-serikke kuwi cukup pekok ngono wae. Lah kowe iki ra duwe dhuwit to. Kok dadak ngutang-ngutang dienggo nyuguhi aku. Jadi itu soal soal nalar saja bukan soal sirik. Nek sirik kafir ki ra ana wong sing ngerti. Ngoten nggih? Jadi ora iso kowe diat ngene, ngobong menyan sirik ngono. Ambangane ngobong ndasmu. ngobong menyan kok syirik. Yang syirik itu ngobong menyan untuk menyembah setan. Nyembah setane kuwi sing syirik. Nek ngobong menyane rapopo. Mbangane ambu kelekmu dengan ambu menyan. Jadi ngerti yo ya, letaknya syirik kafir muslim. Apa iso wong didelok oh kae muslim mergo kupulukan? Lah ora iso. Ora iso to. Oh kae nganggo jas putih, top koplok kupluk putih kayak muslim. Bener gue. Burung karuan. Begitu juga kafir, begitu juga musyrik. Tidak ada orang yang tahu seseorang itu kafir atau musyrik atau muslim. Maka penggawaan menungso mengisi siji Pak andap asor saling beritikat baik, bersangka baik, husnudon satu sama lain, ayo dungo bareng-bareng, Sa ele wong ayo didoleki Eh, sak sesat-sesat wong ayo didongak entuk hidah hidayah. Wes jadi cetha saat niki. Dadi nek di dalam ibadah mahdoh di situ ada bid'ah. Nek di luar ibadah mahdoh ora bid'ah. Kanjeng Nabi ra tau bal-balan bal-balono. Apa meneh wis? Kanjeng Nabi ra tau jumpritan jumpritono ra masalah. Kanjeng Nabi ra tau nunggang angkot lah saiki susah nek nggak angkot ki bid'ah iki lan terus nganggo apa iki? Jadi orang ana bid'ah di dalam ibadah muamalah yang ada adalah ibadah muamalah yang melanggar syariat. Misalnya kue nang pinggir kali mundilan kae. Gitu loh. Wis sudah tidak ada toh? Nah, Alhamdulillah alamin. Gitu loh. Gitu loh. Waduh kok wis ora ono. <laughs> Ono, sing ngono ki atine ana. Sing ketoke ora beraksi ku meneng karo gelo, Pak. Nek sing guyu kuwi berarti wis lila. Nek semeneng betutut ane ku janjane rada gelo. Ayo kuwi guyon, ngene iki ya ora njuru oh, Menurut Cak Nun, oh, aja ngono to ya kowe iki urip pisan ora iso guyon to ya. Gitu loh. Dadi ora kabeh ngene lho, kaya aurat kuwi pakaianmu ki Pakaianmu itu kan bukan berarti kamu menutupi diri toh. Orang jurwong berpakaian itu berarti dia tertutup. Yo, ya rato yo. Ya. Ada yang namanya aurat, sesuatu kadang-kadang harus ditutupi, jangan sampai diperlihatkan. Ada sesuatu yang harus diperlihatkan, jangan sampai ditutupi. Misalnya wajahmu ojo ditutupi. Ngono loh. Neng nek ni sore kuwi tutupana. Ojo diwale. Kuene ditutupi, ini mbetutut. Wah. Itu namanya aurat. Demikian juga dalam pergaulan. Dalam pergaulan ada sesuatu yang harus ditutupi untuk kemaslahatan bareng. Misalnya ono wong pincang, ono wong apa nek nek sing rada nek mripate ngene apa jenenge? BC. Kira. Wes saiki nek ono wong kira njur kowe jujur ngono. Ra, ini ra. Jujur apa elek ngono kuwi? kejujuran yang bisa menimbulkan kemudorotan maka kejujuran itu jangan dilakukan seorang ibu ditanyai anaknya bu dulu saya keluarnya dari mana jawab piye jangan jujur bu aku biar takon ngunuki berpuluh-puluh kan yang ibuku ibuku nil kok kelek ini loh kandane kok teko kelek kene kok saged keleke lho wis pokoke teko kelek itu ibu saya sampai lama-lama kan aku ngerti dhewe to mosok ngono dadak di sekolahi mosok ana semester keluarnya bayi adalah ya ora nganggo ngono dadak sekolah Ojo njur mentang-mentang kue orang yang sangat jujur njur anakmu takon bu dari mana dulu saya lewat ngene lho nak gila itu lho ah itu lho Nggih mboten. Ya, wes, wes jelas kenduran piye masalahe? orang masalah toh? Sing dimaksud kenduran ora mung kuwi saiki musik barang haram. Sing kok maksud musik haram iki sing endi? Musik itu meng terdiri dari bunyi, ya siji. Loro nada. Do re mi fa sol la si do de mu di de de de de de de de de de de de Terus irama main telu kuwi Irama ki duk duk duk duk irama. Sing haram sing di Unine bunyinya apa nadanya apa iramanya sing di Ketiga-tiganya. Terus cara murid ya. Nak telulu nek itu entuk. Nising ora entuk ngeden. Dadi ngeden Begitu uh, ngono amel bener kok gitu harus sing haram sing di opone nada ono wong ngomong orang nggo nada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yang pentingnya contoh saudara-saudara yang namanya masa ngunu ngomong. Indahnya hidup karena nadanya berbeda-beda. Gitu? Nada di Jogja, Jawa Timur beda, Madura beda. Ojo menekok nadane. Unine we beda-beda kok. Wong Madura ra iso ngomong Gustur ra iso, isone Gusdor. Wong Madura iso ngomong selawat, isone selawat. Hmm? Selawat. Uh, eh, internet ra iso Ethernet. Apa disalahke? Loro ra iso loro. Piro anakmu loro? Loro apa? Lu anakku sing nomor loro. Wetenge loro. Nah. Amin kualik ta niku. Sing ngerti wong Jawa Madura ora ngerti, wong Madura iki ora ngerti bedane ijo karo biru kok. Pokoke kabeh ijo diarani biru nek Madura. Anakku sing nomor loro wetenge loro sebab mangan radiator. Jadi radiator dipangan, Bu karep iki mangan ora diatur. Ning Madura mangan radiator. Lu itu kan musik toh? Musikal, semua itu musikal. Sembayang kan musik set, set, set, set. Itu semua pakai irama. Kita azan itu harus pakai ketukan. Orang Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah, itu pun pakai nada. Itu pun pakai irama. Jadi tidak bisa musik dilarang. Yang dilarang itu penempatan yang salah. Wong sembayang dikendangi, ya niku salah. Ya, ya jadwal kendang ono. Allahu Akbar, belang kentak. Kanan kanan kanan. Allahu Akbar. Ah, kuwi. Ah, kuwi bid'ah <laughs> main kendang tak ora apa-apa. Ora apa-apa. Itu pun meskipun tidak berhubungan dengan sholat bisa jelek orang kendang itu misalnya tonggomu loro untu. Jur kowe latihan ngono blong blong blong blong ah, wis kowe dipateni langsung kowe. Nggih mboten? Jadi ngerti nggih Bu nggih, Bapak? Cetha nggih? Jadi boleh tidak boleh itu ada tempatnya. Di Salam boleh, di Sleman belum tentu boleh tergantung keadaannya. Betul enggak Pak? Panas matahari baik atau buruk? Tergantung orangnya. Kalau orangnya sedang sakit tertentu jangan keluar ke matahari. Kan begitu. Rujak enak pora. Engko sik nek kowe dikon mangan rujak jam telu esok. Dadi ojo ora ana barang kok dil haram, dil ora ana, ora ana ning donya iki. Racun wis iso wajib kok. Racun iso wajib. Jadi misalnya antitoksin itu racun yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk melawan racun. Macet malahan hukume. Nek ora dikei antitoksin dia malah keracunan. Lho piye kuwi? Dadi wis to nganggo pikiran. Ora ana kok tahlilan haram. Ora ana tahlilan haram. Ngono lho. Nek pas Pak Camat pidato njur kuwi tahlilan banter banget itu rada haram. Sehingga saudara-saudara menjelang 2014 la ilaha illallah kuwi haram. Nggih Pak nggih aku ah, kuwi Pak Camat berhak misuh nang ngono Gitu loh. Jadi semua itu pada tempatnya. Suami istri tidur boleh enggak? Bukan hanya boleh. Wajib. Neng kudu neng jero kamar. Aku ah, neng niratan. Siji lunggu cendelo. Wah. Bayu niku. <laughs> Niku sing sing bonang niku. Niku sak ngoten niku niku keliling karo Kiai Kanjeng karo bojone ra kober. Nek wis bali nang omah ming sedina kaya anake ganggu terus akhirnya anake kon adus. <laughs> Utawa Bayu karo bojone pura-pura adus dipantri sos ngono kae. Niku Bayu niku. Wis mesake Kiai Kanjeng niku. Eh? Piye Mas? Jari Bayu, oh yo ya, yo ya, ya tentu saja dia tidak ngaku no. Wis mesti wae mosok ngono kuwi ngaku. Dadi ana meneh bar salat ra entuk salaman nggih Pak nggih. Entuk ora salaman. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jur salaman. Rasulullah tidak pernah lo melakukan salaman. Kok sampean salaman? Soalnya wis bar salat gitu tengah-tengah at-tahiyat. Lah piye kabar? Ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Ah niku baru bid'ah. Allahu Akbar kurung dandut. Bismillahirrahmanirrahim. Ah niku bid'ah. Jadi kabeh iki empan papan. Jadi nek bar salat kuwi aja meneh kok salaman-salaman apik. Ora salaman we apik kok apa meneh salaman ngising wento entuk kok bar tahiyat sama-sama ngising entuk ta sing ora entuk ngising ning kuno kuwi gimana Jurantal. nanti ngising oh, apa itu kuwi ngisingnya elek no bu sapa ngomong ngomong ngising kuwi elek ayo awas kowe kowe tak dongake ra ngising seminggu kowe Ayo nek ngising ki elek. Oh ngising kok elek. Ngising itu sunnatullah, nguyuh kuwi sunnatullah. Cuman harus ditempatkan di tempat yang tepat nek kupulukan ning sirah. Tur kudu madhep nang ngarep aja kena ngene. Ngene wis dadi bid'ah kok ya. Kuwi lho. Ngene lek dadi anu ta marwata ta kula niki. <laughs> oh alare. Jadi semua itu ada ruang dan waktunya. Sesuatu bisa salah kalau tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Sholat itu baik, tapi kalau tidak pada waktunya menjadi tidak baik. Misalnya sholat subuh jam 11. Hmm? Yo, yo, memang ada kasus Rasulullah mengatakan ya sudah pokoknya kamu sebangunnya kamu langsung sholat subuh aning ya, ya ora jam 11 to ya ya jam-jam setengah itu cek pantas nih Pak nggih anek jam 11 sih sembahyang subuh gila terus malaikat itu sing ora tau guyu dadi guyu to kuwi sak langit guyu kami <laughs> ngono kuwi malaikat kamanusan dadi ne kuwi sembahyang jam 11 sembahyang subuh jam kuwi sembahyang cepet banget ya ini naik sembayang ini gula do speedy nih kalau Pak. Mulanya aku mang alif lami mang soalnya sosok ngimami ya ming alif lami, alif lam nun alif lamim ro yasin kof, apa mana? alif lamro wes tak sak trawean to Pak nih jangkep tuh niku apa kaf ha ya ain sod ya to wis entek gue, eh, ngapal gue tok jadi imam saya saiki enak tuh Al-Fatihah beres surate cukup kuwi mau nun Yasin Alif Lamim Alif Lam Ra Kafayan Sot Hamim wis cukup kuwi wis duawake ya toh waladhalin amin bismillahirrahmanirrahim ha ha ha, ha. Mim Allahu Akbar Akbar ngakali Gusti Allah jenenge diduduk dasmu kengko Ada yang masih belum paham? Sudah cukup ya? Cukup ya soal bid'ah bid'ah tadi sing sing sing tahlilan terus ke nggih, kenduran terus ke ra masalah. Nggih. Ana wong kenduran ngirimi panganan nang tanggane tuju di ditablek nang sirai Pak. Enten niku. Nah, niku kan dudu urusan dudu urusan syar'i niku urusan kamanungsan. Mbok kue nolak kaya ngapa nek diteri barang ape, diteri panganan kue kudu matur nuwun meskipun kok kok buang meneng-meneng. Neng ojo ditablekin nang raine wong itu yang namanya konflik sosial dan sekarang sudah terjadi. Ada masjid yang menulis di depan masjidnya pelang yang belum khitan dilarang masuk. Terus carane ngerti piye? Carane ngecek niku pripun? Jadi hukum itu syaratnya ada pasalnya, ada perangkat atau petugas hukum dan ada mekanismenya, ada sistem kontrolnya. Kalau ada peraturan dilarang masuk yang belum khitan, berarti harus ada alatnya, kamar tertentu yang tertutup dan ada petugasnya di dalam yang ngecek sudah sunat atau belum. Kita mboten? Jadi antri saat mobil gue dilepok ke kamar sih, buka. Oh ya wes mlebu. Buka. Ayo wis mlebu. Ana sing sarungan ngene. Ana sing celonoan. Lho sampun to? Ah, mlebu. Wis piye? Ana ngoten niku coba. Anek musuh Kiai Kanjeng megah kae mlebu. Langsung liwat ngarepe masjid langsung karo ngene pun kok niki. Ngoten nggih. Sudah ndak ada pertanyaan Bu? ndak ada masalah ya? Mantep nggih ada ada ya Mas, ya Ustaz, tafadhol Ustaz. Ini pakai mikrofon aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng pun Pak Kiai Cak Nun. kalau terima dipun salaken nggih monggo kula istilahipun ya menghargai eh, dumateng Cak Nun badhe nyuwun peso eh, menika kathah ingkang membahas menika masalah mengenai sholat subuh. Sholat subuh itu ada yang mengatakan bahwa sholat subuh pakai kuno itu ada yang mengatakan bid'ah, tapi juga banyak yang memakainya. Semoga kawula nyuwun penjelasan pun matur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kalau ini sederhana, garing melu sing endi? Ora masalah, kunut kunuto, sing ora kunut rasa kunut. Padha karo sing traweh, kowe nek trawehmu selikur, eh nek trawehmu ming 11, kowe melu masjid sing traweh 23, begitu entuk 8 kue minggir witir dhewe telu. Ora apa-apa nek kuwi. Siji mangano soto, siji mangano pecel manggaring ngono to. Nah Imam Syafi'i itu kan pakai kunut. Tapi ketika beliau bertamu ke imam yang lain yang tidak pakai kunut, beliau memimpin sholat subuh tidak pakai kunut. Artinya nganggo kunut ki monggo ora ki ya ora popo. Ora masalah ku Gusti Allah ya ora udil, Ora nganggo kunut ki. Hmm? Mlebu neraka. Ora ngono Gusti Allah ki. Dadi ngene lho Pak. Kalau husnudzon niku gini, Eh bocah iki nganggo kunut padahal jane ya ora kudu ngono ya. Eh alhamdulillah dhek eh. gede le pengen nyedaki aku diregani. Sing ora nganggo kunut ora apa-apa dhek rambut soalnya rada kesusu arep nyambut gawe. Sekarang gini saya kasih contoh ya, itu kearifan Rasulullah itu seperti itu. Kalau kayak contoh loro mon, siji. Nek Sayyidina Abu Bakar niku Nek ajeng sholat malam, sholat malam sik lagi turu. Soalnya weding kok ratangi nanti nganti subuh. Nek Umar turu sik lagi tangi sholat malam diteruske engko nganti subuh. Sing leres sing pundi? Kata Rasulullah gini, Abu Bakar, kamu orang yang sangat bertanggung jawab kepada Allah dan kamu tidak mau salah sedikit pun sehingga kamu sholat terlebih dulu baru tidur kamu mendapat derajat yang tinggi di hadapan Allah. Umar, kamu orang yang penuh kepercayaan diri, penuh disiplin sehingga kamu tidur dulu tidak masalah karena kamu tahu bahwa kamu nanti akan dibangunkan oleh Allah, kemudian kamu sholat malam dan diteruskan sholat subuh. Kedua-duanya baik. Oh, meneh menggon niku, Pak. Ada dua prajurit Islam ditangkap oleh seorang raja kafir. Kalau kamu, kata raja, kalau kamu tidak keluar dari Islam saya bunuh. Salah satunya mengatakan, oke okay, saya keluar dari Islam, dia selamat. Yang satunya tidak, saya tetap muslim. Meskipun saya dibunuh, dia dibunuh. Yang tidak dibunuh balik ke Medina, bilang sama Rasulullah, Rasulullah ini ceritanya gini. Sahabat saya tadi dibunuh karena dia bertahan, tidak mau murtad. Sementara saya tadi pura-pura murtad supaya saya selamat sehingga saya bisa ke sini. Yang benar yang mana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan kalian berdua benar dengan pertimbangan yang baik. SBY Pak. Rasulullah yang menukui, ojo menes sing nyowo, sing barang cilik. Jadi sinten muadzin sing pertama sing di dapuk dadi muadzin niku Bilal suarane ra enak. Cangkeme ra fasih. Ning Islam ning Arab niku enten petang es. Sin shin, sot, fa. Fa, sot, shin, sin. Bilal niku mengisah sin tok. Jadi seharusnya asyhadu alla ilaha illallah. Nek bila as ngono tok, orang ash. As diprotes sama sahabat. Gimana Bilal nggak bisa bilang shin kok muadzan Rasulullah mengatakan gini loh kalau dengar Bilal ngomong sin, itu maksudnya shin. Lek gampang toh, Pak? Dadi nek krungu misalnya wong Jawa Ghairil maghdubi ngalaihim. Bu malaikat, lu kok mengalaihim? Alaihim. Nah, Nabi Muhammad akan menjawab gini, kalau ada orang jawab bilang ngalaihim itu ngertilah maksudnya alaihim. Loh, cetot wis beres tuh. Ngono kok gawe ruwet ki lho. Kuwi lah saiki nek wong ora iso ngomong, Pak. Nek terus ora iso mlebu swarga ngono. Lah iya kok cik angele to menungso iki. Kok kok pelit banget gitu loh. Allah itu ndak segitu menurut saya. Apa meneh? Oke banget kuwi contoh-contoh ngono kuwi ora apa-apa. Saiki ngene. Sing bener iki asyhadu alla ilallah semene apa semene apa semene. Ana sing semene, ana sing semene, sing semene. Wis sing bener sing ndi? urung meneh sing asyhadu ila illallah lagi ngene ana meneh sing langsung atahiyat terus asyhadu illallah ndredeg oh. ana pokoknya ada banyak madhab ana meneh langsung atahiyatullah Wah iki sing paling khusyuk ora kuwi tangane teolen. Ya tidak iki yang ngene iki. Nah, ya piye mesti ngene iki lah. Nah saya itu yang saya pikirkan bukan orang yang gini Pak, yang saya pikirkan yang tidak pernah gini yaitu yang tidak punya jari-jari. Yang tidak pernah difikirkan oleh para ahli fikih. Sing tak fikir iki sing ora duwe driji. Ayo piye? Nek orang driji ki miturut madhab apa kae? Tahiyat ora mengene wae. Ayo iya piye? Jadi Bapak menurut saya menurut saya mari kita doakan. Kalau sampean berkunut, kita doakan yang tidak berkunut diterima Allah. Kalau sampean tidak berkunut, doakan yang berkunut diterima oleh Allah. Mari kita mendoakan saling satu sama lain. Ngeten nggih Pak nggih? Sampun Pak. Kasih wonten melih. Kalau sampun kagum. waktu itu dulu saya juga pernah itu mantenan di Sanden Bantul itu juga itu melihat apa Cak Nun nyambut itu juga saya sangat salut sekali waktu itu dulu di Sanden itu. Bab nopo nih Pak? itu masih family. Bab mantenan nih Iya itu di manten itu di di Gading Sari itu dulu. Nggih, nggih, <laughs> nggih. Ramus matur nuwun. Kula gadah fatwa kathah bab mantenan niku, wadah. Misalnya buka polsek, orang jurne, polisi jurne neng kamar yo ya jur dadi kapolsek lah yo ya ora to ya. bu Nggih. Kan enggak tahu meskipun polisi tapi kan kalau sudah dengan suami kan bukan polisi lagi gitu loh maksud saya. Ya. Oh ya silakan, silakan. Silakan maju Mas. Kalau saya kalau tidak maju saya malah enggak lihat. Ya silakan mikrofonnya. Ya, fadal, fadal, ya. Setelah ini kita dengerin Mbak Novia ya. Setelah itu kita akhiri bersama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canun, mungkin yang saya tanyakan keluar dari yang tadi telah sampaikan oleh Cak Nun. Yang pertama, ini usumnya banyak pil. Ya. Yang saya tanyakan, bagaimana sikap pengurus NU ketika menghadapi banyak calon caleg-caleg yang semuanya juga yang datang NU juga, ngakunya NU. Jadi kalau kayak gini orang NU laris dan itu sikapnya gimana? Ternyata setelah ada yang mengatakan, Bu, sampai nanti bilang Yuto, mau dibagi. Maaf ini. Yang kedua, mohon penjelasan konsep khitoh yang sebenarnya. Seperti apa sih? Kan ada kalau mengatakan NU ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Yang ketiga, warga NU mayoritas khususnya di Kabupaten Magelang, tapi KOAN, kau, gitu. Dulu di Jawa Tengah damel gubernur nggih mboten saged. Niku napa to jane kesalahan wong itu? Yang nomor Ya. Nek kowe gelem sabar, kabeh wong Gusti Allah karo malaikat ya sabar karo kowe. Ngeten, Tanun. Sekarang banyak kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah yang benar-benar ahlu sunnah itu yang seperti apa? Mohon jelaskan. Yang terakhir konsep al-islamu mahjubun bil muslimin. Matur nuwun yun pangabutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.